Pada malam hari ini kita akan membahas tentang usul ahli sunnah fi islahil mujtama. Prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Prinsip ahli sunnah di dalam memperbaiki kondisi masyarakat kondisi bangsa dan negara. Ini sangat penting untuk diuraikan sebab di zaman sekarang ini para pun banyak sekali pihak-pihak yang terjun dalam dakwah <coughs> terkhusus yang berdakwah menamakan dirinya dengan dakwah salafiyah atau yang menamakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafiyun mereka terjun upaya untuk memberikan sumbangsih atau andil di dalam memperbaiki keadaan. Maka penting untuk kita angkat bagaimanakah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin dalam upaya mereka memperbaiki kondisi masyarakat secara luas memperbaiki kondisi bangsa dan negara. Ikhwanatina azakumullah Sunnatullah pada hamba-hambanya Terutama pada kaum muslimin Akan terjadi pada mereka perubahan-perubahan Perubahan dalam artian Menuju kepada perkara yang kurang baik perubahan pada akidah mereka, perubahan pada prinsip mereka, perubahan pada uh, ibadah mereka, perubahan pada banyak hal. Sesuatu yang sebelumnya di atas bimbingan syariat berubah. Banyak perubahan. Ini merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Barakallahu Disebutkan dalam sebuah asar disebutkan oleh Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari Salim dia berkata sami'tu ummat darda radhiyallahu taala anha taqul dakhala alayya abu darda wa huwa mughdab Katanya Salim, aku pernah mendengar Ummu Darda radhiyallahu anha berkata, Suatu kali Abu Darda suaminya masuk menemui aku dalam keadaan murka, marah. Fakultu maka saya bertanya, ma'arghadaka? Apa yang membuat kamu murka? Apa yang membuat kamu marah seperti ini? Fakala maka berkata Abu Darda, wallahi ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا Sungguh demi Allah, aku sekarang ini tidak mengenali dari umat Muhammad alaihi wasallam sesuatu yang benar kecuali mereka sekarang masih sholat berjamaah. Artinya apa ya Pak? Artinya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa pada masa beliau masih hidup. Era-era keemasan, era-era salaf, zamannya tabi'in. Itu sudah melihat berbagai macam perubahan-perubahan pada umat Muhammad Wasallam. Sudah banyak bimbingan Islam yang dilupakan, dilalaikan, kaum muslimin jauh dari bimbingan agamanya. Banyak yang jahil dan mengerti bimbingan agama yang benar. Di eranya beliau. Lalu bagaimana kiranya barakallahu fikum kalau seandainya Abu Darda radhiyallahu anhu datang di masa kita sekarang ini menyaksikan kondisi umat Islam di zaman sekarang ini tentunya akan lebih marah lagi ucapannya akan lebih dahsyat yang beliau sampaikan Barangkali tidak kenal sama sekali pada umat itu. Ini menggambarkan para fikum terjadi banyak perubahan-perubahan para kaum muslimin secara khusus. Perubahan dalam artian sudah mulai jauh dari Islam semakin jahil tentang Islam. Perubahan-perubahan yang kurang baik. Itu sunnatullah yang tidak mungkin dimungkiri. Maka ya Allah tentu ada upaya islah, ada upaya untuk memperbaiki kondisi, upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat dikembalikan kepada bimbingan Islam yang benar. Supaya mereka semakin mengenali agamanya, paham tentang perkara agamanya, si kondisi mereka gak semakin terpuruk, gak semakin lemah, gak semakin terasingkan. Ada baik islah. Namanya islahul mujtama, perbaikan masyarakat. Barakallahu fikum. Untuk menggapai islahun syar'i. Ada kata-kata syar'i. Untuk menggapai perbaikan yang sesuai dengan syariat. Maka di sini ahlu sunnati wal jamaah meletakkan beberapa konsep-konsep. Namanya kawabit atau kawaid atau usul fil islah konsep-konsep pondasi-pondasi dasar-dasar yang sangat penting untuk perbaikan masyarakat. Konsep ini yang membedakan antara mereka dengan yang lain. Konsep yang pertama. Konsep yang pertama ialah perlu diluruskan anna mawdu'al islahil الأول wal asas huwa الله wa tauhiduh anna mawdu' al-islah al-awwal wal asas huwa ya tema inti masalah inti terkait dengan upaya perbaikan asasnya ialah beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Ini yang penting diluruskan terlebih dahulu. Maudhu kita, tema kita terkait dengan perbaikan masyarakat ini fokusnya. Bagaimana supaya masyarakat ini bisa beribadah kepada Allah dengan benar? Bagaimana masyarakat ini bisa mentauhidkan Allah kali ibadahnya? Tauhid tambah syirik. Iman tambah kufur. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Sebab inilah dakwah para anbiya wal mursalin. Dari mulai nabi dan rasul yang pertama yang diutus di muka bumi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tema islah mereka. Ini fokus mereka dalam upaya memperbaiki kondisi masyarakatnya masing-masing. Keadaan umatnya masing-masing, memperbaiki akidah mereka, memperbaiki tauhidnya mereka, memperbaiki ibadah mereka supaya ibadahnya lillahi ta'ala. Murni untuk Allah, tambah syirik. Iman tambah kufur. Allah mengatakan dalam firman-Nya menjelaskan tentang misi para anbiya wal mursalin di sebagian di An-Nahl ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul tiap-tiap umat seorang Rasul. Semuanya menyampaikan seruan yang satu. Yaitu Ani'budullaha wa jitanibut tahu. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah semata, tinggalkan tauhid-tauhid itu. Tauhid di sini dimanakan segala sesuatu yang diibadai selain Allah Azza Ani'budullaha itu seruan tauhid. Ibadahnya hanya untuk Allah semata dan meninggalkan tohut-tohut yang dibentuk peribadan sembah-sembah selain Allah Azza wa Tauhid tanpa syirik. Ibadah murni untuk Allah tanpa syirik Itu para semua Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu fokusnya mereka. Jika disebutkan dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dakwah masing-masing nabi dan rasul. Mereka semuanya fokus dakwahnya, fokus perbaikan masyarakatnya pada perbaikan tauhid, akidah dan ibadah. Allah mengatakan dalam firman-Nya walaqad laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu semua kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya Maka dia menyampaikan Wahai kaumku U'budullah, Malakum min ilahin ghairuh Hendaklah engkau beribadah Hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah semata Tidak ada untuk kalian Sesembahan selain Allah U'budullah Ibadah Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa ila adin akhahum huda يا ya اعبدوا الله ما لكم min ilahin غيره Dan Allah utus pada kaum Ad, saudara mereka yang namanya Hud. Dia mengatakan, wahai kaumku, Allah Ibadahlah kamu kepada Allah. Alakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya sembahan selain Allah. Sama seruannya. Sampai pada Nabi Allah Ibrahim. Allah mengatakan tentang beliau. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كان جل إبراهيم عليه السلام ketika beliau mendakwahkan kepada kaumnya, اعبدوا الله adalah kamu beribadah hanya kepada Allah, wattaqu dan bertakwalah kepada Allah. Yang itu lebih baik untuk kalian kalau kamu pun sehingga mulai Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim semua Nabi semua Rasul dakwanya satu. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Muad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman untuk berdakwah kepada Allah di sana. Yang pertama kali beliau sampaikan kepada sahabat Muad, yang beliau briefingkan kepada sahabat Muad supaya memulai dakwahnya dengan tauhid. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman beliau mengatakan kepada sahabat Mu'ad kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka taqdumu ala qaumin min ahli kitab engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab Al-Yahud atau Nasr. Beliau mengatakan, "Falyakun awwal ma tad'uuhum ila ayyuhidullah ta'ala." Maka hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka ialah supaya mereka mentauhidkan Allah semata. Itu pertama kali yang disampaikan sama Rasul kepada Rasulullah. Al-Hadis cukup panjang, barakallahu ini semuanya menunjukkan kepada diri Allah. Prinsip para anbiya wal mursalin. Dan itu merupakan prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah. Konsep yang pertama. Untuk perbaikan masyarakat, itu memperbaiki akidahnya dulu. Perbaikan tauhidnya, perbaikan keimanannya. Supaya bersih dari semua kekufuran, ke semua kesyirikan. Dan yang merusak akidah. Ini para ambiya wal mursalin. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang memulai perbaikan masyarakat dari sisi ekonominya. Tidak. Tidak ada seorang pun dari kalangan para anbiya wal mursalin yang memulai perbaikan masyarakat dari sisi politiknya. Dari sisi yang lain-lainnya. Tidak ada semua nabi, semua rasul dari mulai awal sampai nabi kita Muhammad SAW semuanya memulai perbaikan masyarakat dari sisi akidah, prinsip-prinsip keimanannya, prinsip-prinsip ibadah dia kepada Allah supaya dia betul-betul beribadah hanya kepada Allah tanpa syirik betul-betul iman iman yang kuat tanpa kekufuran Barakallahu disebutkan ditegaskan oleh Syekh Dr. Muhammad Ibnu Umar Bazmul Hafizahullah Ta'ala dalam risalah beliau Al-Manhaj Salafi Ta'rifu wa Simatu <clears throat> di halaman yang ke-65 setelah membawakan poin eh, ayat di atas yang menerangkan konsepnya para ambiya wal mursali dalam bab ini beliau mengatakan فالذين يدعون إلى الإصلاح ويجعلون دعوتهم الإصلاحية في القضايا السياسية أو في القضايا الاقتصادية أو توزيع الثروة أو نحو ذلك فهؤلاء عملوا عملا laisa alaihi abu rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi siapa saja siapa saja yang mengajak perbaikan masyarakat menyerukan perbaikan masyarakat tetapi menjadikan seruan-seruan perbaikan tadi pada urusan politik atau pada urusan ekonomi atau bagi-bagi kekayaan, bagi-bagi harta dunia atau semisal itu maka mereka telah mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contoh Rasul padanya. Maka itu dakwah yang tertolak atas mereka. Tiba misalnya, beliau mengatakan faman aradal islah walam yaj'al hadha huwa mawdu'ahu wa maqsadahu faqad khalafa manhajal anbiya' wa taraka ma alaihi al-islahu syar'i inda ahli sunnati wal jamaah. Maka barang siapa yang menghendaki perbaikan umat, perbaikan masyarakat, tetapi tidak menjadikan akidah tauhid sebagai tujuan utamanya, tema perbaikannya, maka sungguh dia telah menyelisihi manhaj para ambiya wal mursalin. Dia telah meninggalkan konsep islah Al-Sunnah wal Salafi. Ya, memang bukan Salafi yang meninggalkan keadaannya. Barakallahu itu Nah, ya. Sehingga ini konsepnya al di saat yang sama me mem membedakan antara mereka dengan pihak yang lain. Barakallahu itu Al-Sunnah wal fokusnya ke sini. Al-iman wal amal salih. Perbaikan akidah umat, imannya umat, amalnya umat, ibadahnya umat. Ketika umat itu imannya kuat, amal solehnya kuat, akan menjanjikan Allah akan penuhi janjinya memberikan kepada mereka keamanan, ketenteraman, kepemimpinan, agama yang kuat dan yang lain-lain. Allah menjanjikan dalam Al-Quran Al-Karim di An-Nur ayat yang ke-55. <clears throat> Allah berfirman, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. An-Nur 55. Camkan baik-baik. Allah mengatakan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di kalangan kalian. Iman dulu. Dan yang beramal saleh di antara kalian. Ini syaratnya. Iman, amal saleh, Perbaikan akidah, perbaikan ibadah. Apa janjinya? Yang pertama, Sungguh-sungguh Allah akan jadikan mereka sebagai khalifah pemimpin di muka bumi. Sebagaimana menjadikan umat-umat sebelum mereka sebagai khalifah di muka bumi. Dikasih kepemimpinan. Ini yang mereka cari selama ini. Ya, ini. Dan yang kedua Allah akan teguhkan, Allah akan kokohkan agama mereka. Yang wali-wali untuk mereka. Islam akan jaya, akan kokoh, akan tegar, Allah yang menjamin. Ini ini yang berdasar sama ini kejayaan Islam. Dan yang ketiga, Allah akan ganti untuk mereka dari rasa takut yang mendera mereka diganti rasa aman sejahtera untuk mereka. Ini yang saya semua bilang. Hidup yang tenang, hidup yang damai, masyarakat yang tentram, negara yang stabil, aman sejahtera. Ini berbeda. Tiga-tiganya Allah berikan kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Allah mengatakan di akhir ayat, Ya Ya'budunani la Yusriku nabi syaitan. Mereka nanti semuanya beribadah hanya kepada aku tanpa syirik kepada Ibadah tanpa syirik. Awalnya dikasih mukadimah iman dan amal soleh. Di akhir dikasih pembahasan ibadah tanpa syirik. Itu syaratnya. Kalau ingin mendapatkan janji seperti ini, maka konsepnya harus konsepnya para ambiya wal Kau ingin perbaikan masyarakat dan dapat janji seperti ini, harus perbaikan akidah, perbaikan tauhid, perbaikan keimanan yang ada pada umat, perbaiki ibadah mereka, semuanya. Tambah syirik, tambah kufur. Akan terpenuhi janji Allah yang satu kan di sini Allah sedikit pun tidak menyinggung yang namanya urusan ekonomi, eh urusan politik, urusan sosial, tidak ada. Yang disebut hanya iman dan amal soleh. Paham ya? Maka yang berteriak perjuangan, perjuangan, perjuangan umat, menjadikan Islam dan segala macamnya, tapi dengan cara-cara selain ini akan gagal. Pasti gagal. Enggak semata-mata gagal, menyimpang dari manhaj para ambiya wal mursalin. Ditolak oleh Allah Azza Perjuangan umat melalui ekonomi umat. Nah, perjuangan umat melalui nah, menuju kepemimpinan uh, e, dunia. Masya Allah. Yang dikejar ekonominya, yang dikejar ke urusan kedudukannya, politiknya, dan segala macamnya gagal. Gagal, tidak ada yang memberikan janji. Gagal dan bukan semata-mata gagal, salah. Yakin salah. Kenapa menyelisih prinsip para ambiya wal mursalin? Maka sekali lagi konsepnya Ahlus Sunnah adalah dalam perbaikan masyarakat tema perbaikannya perbaikan akidah, perbaikan tauhid, perbaikan ibadah kepada Allah <clears throat> supaya semua ibadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya tauhid tanpa syirik iman tanpa kufur Allah. boleh insyaallah ya apa teriak-teriak teriak oh kita bila agama bila umat bila apa apa tema pembelaan dan perbaikannya Wah kita harus oh, apa namanya menuju umat yang yang solid, yang kuat. Nah, ya apa caranya? Ya kita harus membangun ekonomi umat. Jaga. Jaga. Tuh. Allah mengatakan demikian. Janjinya itu jelas dalam Al-Quran. An-Nur 55. Yang disebutkan iman amal soleh, ibadah tanpa, tanpa syirik. Ketahuilah, justru letak kelemahan kaum muslimin ketika mereka terlenakan dengan dunia. Ya baik. Hadis yang pertama. Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam pernah bersabda, ketika sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu datang dari kota Bahrain membawa harta yang begitu banyak dari upeti Bahrain. Terdengar oleh para sahabat mereka sengaja ibadah sholat subuh dengan Rasul di Bukit Nabawi. Beliau saya salam pada Mawal semua di kepala. Beliau senyum. Beliau mengatakan nampaknya kalian mendengar berita kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain. Betul ya, betul. kini kini gini apa yang diharapkan? dapat citra tanya gitu ya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan syiru wa ambilu ma yasurku. Silakan kamu bergembira dan silakan kamu memberi cita-cita yang menyenangkan kalian. Silakan. Dan memberikan peringatan. Fawwali. mal fakru aksharani. Sungguh demi Allah bukanlah kefakiran, bukanlah kemiskinan, yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin aksha antum sato alaikum dunia kama kusibat ala umam yang qablakum. Tapi yang justru saya khawatirkan menimpa kalian kamu nanti dilipah, dilipah ruahkan, dibukakan untuk kalian dunia ini sebagaimana pada umat sebelum kalian. Hatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakakum kalau dibukakan pintu dunia untuk kalian, kamu nanti akan berlomba-lomba bersaing dengan cara tidak sehat untuk mencari dunia tadi. Sebagaimana umat sebelum kalian juga demikian, bersaing untuk mencari dunia. Akhirnya dunia ini membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian. Dalam Bukhari Muslim. Barakallahu. Justru dunia itu kelemahannya kaum muslim. Justru ketika dibangun dunianya umat ini semakin terburuk. Sabab kebinasaan umat. Nah, kalau membangun ekonomi umat rebutan, ya bersaing tanah, saling bersaing berebut untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, kedudukan, jabatan, ketenaran, uang, harta, semuanya rebutan. Akhirnya apa? Binasa sendiri. Dan itu Rasulnya yang mengatakan dalam hadis yang lain dari Tauban radhiyallahu an. jadi ya sahih ikhwan. Ya Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir terjadi. Umat-umat yang ada ini akan menyerang kalian saling memanggil untuk menyerang kalian, menghabisi kalian. Sebagaimana orang-orang yang kelaparan, yang rakus, ingin menghabisi hidangan di meja makannya. Ini meja makan. Banyak makanan di sini. Dikelilingi oleh orang-orang yang sudah lapar. Sudah lapar, rakus makan. Kira-kira yang dihidangkan ini eh, sih ya? Nah yakin, nah lutis semua. Syukur kalau dipakai piringnya. Nah, lutis semua. Digambarkan seperti itu oleh kita Muhammad SAW. Semuanya akan terus membidik umat Islam. Ditanyakan oleh para sahabat ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yauma idzin. Ya Rasulullah, apakah kami waktu itu minoritas? Lu mengatakan la, tidak. Bal antum yauma idzin kathir. Bahkan kamu pada hari itu jumlahnya banyak. Walakinnakum ghudha'un ka ghudha'i Tapi kamu waktu itu seperti buih-buih di tepi di tepi-tepi pantai, di tepi lautan. Yang dilepaskan ombak ke pinggir, pinggir, pinggir. Sampah semuanya itu. ada nilainya, Tidak ada harganya, Tidak ada kekuatannya. Banyak, tapi seperti seperti itu ada. Maka belum berikan kabar kabar kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah, "Wala min qulubikumul mahabata minkum." Sungguh-sungguh Allah akan mencabut rasa segan, rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian dari hati mereka. Dulunya takut dengan muslimin sekarang tidak takut lagi. Wala fi qulubikumul wahn dan sungguh Allah akan timpakan, Allah akan lemparkan di hati-hati kalian penyakit al-wahn. Dikatakan wal wahn ya Rasulullah. Apa al-wahn ya Rasulullah? Beliau mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul Penyakit wahn itu adalah cinta dunia takut mati. Cinta dunia, takut mati. Ini penyakit yang melemahkan kaum muslimin. Yang membuat terpuruknya kaum muslimin. Yang membuat umat-umat yang lain tidak lagi takut pada kaum muslimin. Apa penyakitnya? Apa penyakitnya? Ternyata terkait dengan dunia. Ketika umat Islam ter, eh, terjangkiti penyakit cinta dunia dan takut ini perkara yang e, terus berkaitan. Yang takut eh, yang cinta dunia pasti takut mati. Dia mungkin hidup seribu tahun lagi menikmati dunia. Dan baik-baik, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam justru memberitakan letak kelemahan kaum muslimin ketika dikasih dunia. Dikasih dunia. Ketika dihamparkan kepada mereka dunia, Dilimpah ruahkan dunia kepada mereka. Ketika mereka sudah cinta dunia, maka lemah segala sesuatu. Takut mati, dapat kalau ini berjuang membela Islam. Maka tidak mungkin Barakallahu fikum memperbaiki kaum muslimin Memperbaiki masyarakat Dari letak kelemahannya Ya gak mungkin Kepingin perbaikan justru melemahkan Dipahami insya Allah ya maka nah, yang memulai dengan ekonomi, yang memulai dengan politik, yang memulai dengan cara-cara yang lain, semuanya pasti gagal. Dan yang kedua, menyalahi manhaj para ambiya wal mursalin. Dan ingat, itu bukan konsep al-sunnah. Bukan konsep salafi. Kelihatan, oh ini yang salafi, ini bukan salafi. Kalau salafi, perbaikan akidah, perbaikan tauhid, perbaikan iman Bagaimana umat Islam itu kokoh tauhidnya, kokoh akidahnya, kokoh keimanannya, tanpa syirik, tanpa kufur, ibadah yang luar biasa kepada Allah semata, ikhlas dengan mutabah. Kita jaga dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini ada janjinya, ada jaminannya. An-Nur 55 tadi. Tiga langsung. Semuanya yang didapatkan oleh kaum muslimin. Satu, kekhilafahan. Dua, Islam yang jaya, agama yang kokoh yang kuat. Tiga, ketentraman, keamanan, kedamaian, hidup bermasyarakat dan bernegara. Apa yang tahu? Konsep yang kedua terkait dengan masalah perbaikan masyarakat. Konsep yang kedua ialah al-islahu yubda'u minal fardi la minal mujtama' wa la minal hakim wa la min ghairih innama kana insanun yabda'u bi nafsihi fayuslihuha thumma adnahu fa adnah yang namanya perbaikan masyarakat perbaikan kondisi bangsa itu dimulai dari individu individu muslim. Alislah islah bil Dari masing-masing kita. Bukan dimulai dari masyarakatnya atau pemimpinnya atau penguasanya atau yang lainnya. Bukan. Tetapi masing-masing insan, masing-masing individu muslim secara khusus memperbaiki keadaan dirinya sendiri mensolehkan dirinya. Perbaikan akidah, perbaikan ibadah, perbaikan keimanan, perbaikan akhlak, perbaikan adab. Jadikan dia muslim yang soleh. Muslim yang berakidah, sahihah. Muslim yang beradab, yang berakhlak, bagus. Per individu. Lalu kemudian yang dekat sama dia, yang lebih jauh lagi, yang lebih jauh lagi, yang lebih jauh. Ini yang berikutnya. Tidak dimulai dari perubahan pemimpin. Bukan kemudian rebutan kursi supaya jadi pemimpin menjadi, menjadi seorang eh, penguasa. Dari penguasa ke merubah bawahannya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak kan? bisa. Yang pertama menyelisihi prinsip uh, kitab dan sunnah. Dan yang kedua, sarari pun sulit sebuah bangsa dan negara itu sudah memiliki garis-garis besar haluan negara. Apa singkatannya? G B H N. apa kan? Nah, ya apa ya? Kita bicara real kondisi negara kita. MK itu punya G B H N garis besar haluan negara. Semua pemimpin negara ini harus di bawah GBHN tadi. Ada sistemnya. Tidak bisa dia jadi penguasa, jadi presiden. Dirubah semuanya. Islami semuanya. Mimpi. Ya, Pak? Ya, real ya, Pak. Ini real, real. Samping-sampingnya itu kira diem aja, Masih masih juga berjuang. Mereka menjaga dan segala macam. Ini majimu. Majimu muslim tak negara ini. Iya. yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim manhaj Rabbani dalam islah al mujtama' perbaikan masyarakat dan bangsa itu menyebutkan dari individu masing-masing. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Asy-Syu'ara ayat yang ke-214. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk berdakwah, Allah mengatakan kepada Rasulnya SAW, "Wa anzir ashiratakal akrabi." Beri peringatan kepada famili-famili kamu yang terdekat. Sekitarnya dulu. tak ada Allah mengatakan, Ambil imamak." Beri peringatan, berubah penguasa kamu ini yang ada nah, family-family kamu, kerabat-kerabatnya kamu, sekitarnya kamu, beri mereka peringatan. Dalam Al-Quran yang lain di Ar-Ra'd ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma lanjut bi antusi, bi antusi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada diri-diri mereka sendiri. Yang disebut bianfusihim individu mereka. Allah gak mengatakan bi hakimihim merubah penguasanya atau bi iktisadihim ekonominya atau disiasatihim dengan politiknya atau divi yang lainnya tidak ada yang disebutkan dalam ayat di anfusihim Allah menyebut nas merubah diri kita masing-masing Fabada'a bin nafsi Allah memulai dalam ayat ini dengan penyebutan masing-masing diri kita sendiri Jangankan dalam urusan yang begitu besar, urusan keumatan. Terkait dengan bab sodakoh saja, Islam memerintahkan seseorang memulai dengan dirinya sendiri. Disebutkan dalam An-Nasai wa Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghasung para sahabat untuk bersodakoh. Kata beliau, tasodaku, tasodaku, wahai para sahabatku, bersedekahlah kami. Ada laki-laki mengatakan ya Rasulullah indi dinar. Ya Rasulullah saya punya uang satu dinar. Mata uang emas pada masa itu. Apa kata Rasul? Tasodak bihi ala nafsik kamu pakai sodakoh untuk kepentingan pribadi, pribadi kamu dulu. Dia mengatakan, ini akhir, saya punya dinar yang kedua ya Rasulullah. Dia mengatakan, tasodak bihi ala zaujati. Kamu pakai sedekah untuk istri kamu. Ini akhir, saya punya ketiga ya Rasulullah. Dia mengatakan, tasodak bihi ala waladi. Kamu pakai sedekah untuk anak-anak kamu. Ini akhir, saya punya yang keempat ya Rasulullah. Beliau mengatakan dan pihi ala khadirik. Kamu pakai sedekah untuk pembantu-pembantu kamu, pelayan-pelayan kamu, budak-budak kamu. Kalau ini akhir, saya punya kelima ya Rasulullah. Kalau anta anta absar, kamu yang lebih tahu mau kemana yang kelima ini. Ini apa ya Pak? Didahulukan diri sendiri, istri, anak, nah, baru kemudian orang lain. Ini babnya bab sodakoh. Apalagi terkait dengan masalah yang lebih besar daripada itu tentang masalah keimanan, masalah akidah, masalah manhaj, masalah ideologi, masalah akhlak. Dahulukan diri kamu dulu. Perbaiki akidah kamu, ibadah kamu, keimanan kamu, perbaiki akhlaknya kamu, adabnya kamu, bagaimana kamu. Jadikan hamba hamba Allah yang soleh dulu kamu ya ini, soleh kepada Allah dan soleh pada semua manusia kamu baru kemudian anak kamu istri kamu pemilik kamu kerabat ya kamu terus terus semakin lama semakin membesar itu konsep islahnya ahlu sunnah dan itu manhajnya Allah azza wa jalla Quran dipahami misalnya jadi tidak kemudian kita perbaiki kondisi umat Umat sedang terpuruk, kaum muslimin sedang lemah, dicapai-capai oleh musuh-musuhnya. Kita bela umat Islam, kita bela agama. Caranya kita beraksi. <laughs> Aksinya kemana? Untuk penguasa. Turunkan dia. Mulai. Copot dia. Ganti dia. Ini dia. Itu dia. Terkait urusan penguasanya. Maaf menyalahi Al-Quran Caranya bagaimana lagi? Tadi itu kita harus perjuangkan ekonomi umat. Umat itu kalau ekonominya itu maju akan menjadi umat yang maju, siap untuk berjuang. Oh. <laughs> Menyalahi Al-Quran dan justru bertentangan dengan apa yang dikhawatirkan Nabi kita Muhammad SAW. Ada om Tuhan, om Tuhan. Wah. Oh. Gitu ya? Kok bisa? Justru itu yang dikhawatirkan Rasul. Kalau umatnya sudah urusannya dunia, dunia, dunia, dunia, bukan lagi membela agama, membela dunia dia. Takut mati dia nanti. Perjuangan akan terabaikan. Rasul yang khawatir. Ya Allah itu. Anda bisa membedakan dengan cara seperti ini. Kita perbaiki umat. Caranya? Ayo perbaiki diri kita masing masing-masing kita diperbaiki Kita jadi hamba Allah yang soleh kepada Allah yang soleh kepada sesama. Nanti terus ditularkan kepada yang terdekat, terdekat, terdekat, terdekat, terdekat. Dari arus bawah, sampai dari atas. Anda perhatikan dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwahnya. Beliau mulai dari mana? Kok Mulai dari mana? Negeri Aceh. Terus istrinya Khadijah. Terus family kami yang, family yang lain. Seperti Ali bin Abi sahabatnya beliau Bakar Siddiq. Terus di situ beliau, cil, cil. Semakin lama, musab, musab, musab, musab. Tahu-tahu jadilah, jadilah, dia jadilah negara Islam yang syar'i. Islam bisa mengalahkan semua kekuatan-kekuatan adidaya kekufuran ketika itu semua tunduk di bawah allah sendiri. Tapi gitu ya. Dari awal. Tidak ada Rasul memulai dari apa namanya atas, merebut kekuasaan dari atas. Dari bawah. Itu para Nabi wal mursalin Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul Habibullah telah menyebutkan eh, poin-poin di atas atau masih di atas belum menyimpulkan Fatariqul islah Yubedau bil fardi Maka cara memperbaiki masyarakat mm, Memperbaiki bangsa Itu dimulai dengan individu kita masing-masing Beliau mengatakan wasalahul salahul fardi salahul usrah kesolehan individu akan melahirkan kesolehan sebuah keluarga. Kita lihat. Individu, suami, individu, istri, anaknya lahir, individu, anak, ini kan keluarga sudah. Wa solahul usrati solahul hayy. Solehnya satu keluarga melahirkan solehnya satu desa. Betul ya? Desa dari satuan keluarga, keluarga, keluarga, keluarga, keluarga. Sa RT soleh semua, sa RW soleh semua, sa desa soleh semua. Dari mana Dari itu lanjut keluarga, lanjut desa. Wa solahul hayy solahul balad. Solehnya satu desa akan melahirkan solehnya satu wilayah, satu negara kami gitu kecamatan dari desa, desa, desa, kecamatan. Kabupaten, kecamatan, kecamatan, jadi kabupaten. Nah gitu ya. Provinsi, kabupaten, jadi provinsi. Terus naik ke atas. Wa salahul baladi salahul daulah. Kesolehan sebuah wilayah akan melahirkan kesolehan satu bangsa. Provinsi, provinsi terus dengan sendirinya bangsa dan negara jadi bangsa yang soleh dengan sendirinya akan tercapai yang namanya daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, dengan sendirinya Islam akan jaya, akan ditakuti oleh musuh-musuhnya, dengan sendirinya akan muncul rasa aman, tentram, bahagia, damai dengan Islam. Akan tercapai janjinya Allah. Wa salahul daulati salahul ummah. Solehnya satu negara, melainkan solehnya seluruh umat seluruh umat ini negara, negara, negara, negara, negara semuanya soleh. Wa salahul ummati salahul ardi jami'ah. Dan solehnya semua umat akan melahirkan solehnya semua yang ada di muka bumi ini seluruh. Dari awal dari bawah terus naik ke atas dengan sendirinya tidak ada perebutan kekuasaan, tidak ada perebutan uh, kursi, tidak ada persaingan politik, tidak ada yang namanya gesekan-gesekan pribadi, tidak ada pertumpahan darah dan yang lain-lainnya. Hmm, ya, ujungnya akan berhadapan dengan orang-orang kafir, tapi Muslim sudah kuat, sudah punya penguasa yang siap untuk memimpin kaum muslimin untuk berperang melawan orang kafir harbi yang memang diperangi secara syarat akan muncul seperti zaman Rasul dahulu jelas umat Islam punya kekuatan perang dengan perang ini perang pada perang Uhud, perang Honda, perang ini hanya semuanya terkalahkan terkalahkan akhirnya semua Jaziratul Arab muwahidi tidak ada lagi yang namanya di masa Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Umar bin Affan Terus demikian. Di masa mulai semakin luas, luas, luas, luas. Ya. Sampai Islam seperti yang dikabarkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai belahan timur dunia dan baratnya Sampai lagi Indonesia. ya saya kasih terketapangi kita kasih. Barakallahu Dipahami insyaAllah ya? Ketika ada orang yang mengaku sebagai sunni salafi, terus mengajak antum, ayo kita tampil bila Islam. Caranya dia Tuang Jokowi. Caranya bagaimana? Kita harus yang ekonomi umat. Bukan salah. Bukan salah. Itu cara-cara hizbiyin, itu cara-cara harakiyin, bukan cara-cara salafiyin bertentangan dengan manhajul anbiya wal mursalin, bertentangan dengan manhaj Quran kan. Apakah berhasil? Apakah pernah berhasil? Apakah mereka pernah berhasil? Yang tiap hari teriak-teriak daulah Islamiyah, daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. kila kila apa apa apa kila apa kila apa kila apa kila apa suaranya ini. Apakah pernah berhasil? Jangan mengada-ngada apakah pernah berhasil? mereka sempat menduduki sebuah kedudukan yang paling tinggi dalam karir dalam mereka. Saya menggunakan bahasa karir, dikarenakan jabatan yang saya. Sampai menjadi ketua. Ketua apa ya? Teruskan sendiri. Apakah mereka berhasil merubah segala sesuatu? Kau ini puncak karir, puncak karir. Apakah bisa uh, merubah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan? Justru mereka lah yang sekarang berubah. Mohon maaf dari parpol Islam menjadi parpol nasionalis. Saya mengada-ngada apa kenyataan Lah, tahun yang saya mau kan toh? Tidak usah pakai sebut nama kan? Dipahami insya Allah. Mohon maaf, bukan saya itu kan cara-cara harokiyah hizbi. Dipahami? Nah, kalau begitu memang berarti salafiyin tidak bakal terjun dalam dunia itu. Iya. <laughs> Siapa nya naam, mantap. Iya. Bukannya tidak. Bukannya tidak mampu, tapi tidak mau. Kenapa? Dikarenakan menyelisih bimbingan para ambiya sekitar sunnah. Dalam kondisi apapun tetap ya ini konsepnya. Ini konsep. Dan dalam sejarah barakallahu itu justru yang terbukti berhasil al-sunnah wal jamaah Dapat nah, Rasul berhasil. Kemudian dituliskan kepada para rasul itu salah soleh. Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah, Ismail salah soleh. Ismail para ulama yang perjuangannya para Ya. Coba di zaman sekarang ini, mohon maaf, negeri tauhid, negeri sunnah, Saudi Arabia. Contoh yang paling nyata di zaman sekarang ini untuk konsep Islam. Itu dari awal dakwah beliau, dari awal, dari awal. Akidah tauhid, tapi terus begitu sampai Allah menakan dan jadilah sebuah daulat tauhid yang jadi kata yang teraman di zaman sekarang. Nah, Orang kita banyak cari makan di sana. <laughs> Alhamdulillah kita bukan negara kita termasuk negara yang dikasih keamanan dan ya Allah Subhanahu Yang penting kita sebagai alusna saudara berusaha sekuat tenaga upaya perbaikan masyarakat dimulai dari ini kita masing-masing. Maka yang digalakkan itu adalah ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu taklim, taklim, taklim dan taklim, dakwah, dakwah dan dakwah. Pasti tema utamanya akidah, tauhid, akidah, tauhid. Itu yang paling pokok. Kemudian dijisuki akhlakul karimah, muhammad yang baik, fokus syariat, fikih ya, akhir. Ya, ya, Tapi yang paling fokus akidah, prinsip, akidah, prinsip. Bahasa itu sekarang manhaj, manhaj, manhaj, Itu prinsip yang sunnah. keluar itu. Kita bisa. Itulah yang disebutkan oleh para ulama dalam konsep yang ketiga ialah konsep para barakallahu al ilmu qablal qawli wal amal dan itu semua mengharuskan kita harus punya ilmu sebelum berucap dan berbuat dengan dasar ilmu dan itu ciri khasnya Al-Sunnah yang bahas tadi Mereka sibuk dengan ilmu, ilmu dan ilmu Syiarnya itibak Sunnah itibak usah Harus pakai ilmu syiarnya mereka e, tawassut sikap pertengahan e, tidak ada yang lebih ataupun kurang harus dengan ilmu islah perbaikan masyarakat dari individu masing-masing harus dengan ilmu maka konsep utamanya al ilmu qabla qawli wal amal harus berilmu sebelum berucap dan, dan beramal sebelum berakidah ilmunya dulu sebelum beribadah ilmunya dulu sebelum berdakwah ilmunya dulu Terus dalam semua ucapan, perbuatan kita ilmunya dulu. Ilmu baru kemudian berucap dan beramal barakallahu. Kita misalnya, yang ini perkara gambar ya. Di antara hujah yang dipakai oleh para ulama ialah Al-Quranul Karim Allah mengatakan dalam firman Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li Muhammad ayat yang ke-19. Hmm. Fa'lam maka ilmuilah ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah. Lalu mohon ampun untuk dosa Al Imam Al Bukhari Allah mengatakan tentang terkait dengan uh, masalah ini bab al ilmu qabla al qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Tambahkan ayat ini. Kata beliau, "Fabada'a bil ilmi." Dalam hal itu memulai dengan ilmu. Fa'lam ilmu. Baru kemudian la ilaha illallah itu ucapan. Baru kemudian istighfar untuk dosa kita itu perbuatan. Ilmu baru ucapan dan itu Konsepnya apa? Ya, ya harus ibu belajar, ibu taklim terus. Nah boleh uh, patah semangat. Ilmu, ilmu. Semua dengan dasar ilmu. Barakallah. Ilmunya ilmu syar'i. Sumbernya asli Quran, Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Setelah ilmu baru kemudian diamalkan. Ya, ilmu baru diamalkan barakallahu fikum. Ilmunya di atas manhaj salafus saleh dan amalnya berikhlasan dan keikhlasan dan sesuai dengan uh, bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barakallahu fikum. Eh, ilmu apa? Ini akan terus berkembang semakin lama satu hati, satu akidah, satu keimanan, satu tauhid, satu ibadah, satu ahkam, satu muamalah. Karena sendirinya akan terbangun bangunan-bangunan yang di atasnya terkait dengan masyarakat, terkait dengan bangsa, terkait dengan negara dan yang lain-lainnya semua akan mendapatkan perbaikan tadi dan janji Allah akan turun Allah akan menepati janjinya para ketika terpenuhi semua persyaratan di atas. Sekali lagi, Al-Sunnah Salafiyin tidak semata-mata memandang sisi kemampuan manusianya. Tetapi mereka melihat ada kekuatan dahsyat yang maha besar dari Allah Kita hanya melakukan ikhtiar syari Allah yang merubah segala-galanya. Siapa yang merubah? Allah Azza wa Jalla yang merubah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Gampang, enteng sudah. Kun, saya langsung dulu kitanya hanya mengerjakan mengingat. syariat Barakallahu Wallahu ta'ala alam bisawab Mana yang tadi sore belum terbacain? Jam sembilan kurang seperempat Sama malam ya sama malam ya Satu jam tuh saya bicara ini Yang lain masih banyak Mau yang lain lagi? Ini tadi saya, saya dahulukan Sesungguhnya sebagai mukadimah oh, Jawaban untuk pertanyaan Sohibul Sohibul Baik Asori Nah, ya, yang gitu ya, ya. Pertanyaannya begini Terkait dengan masalah tudingan mereka bahwa kita ini Eh, kalau nggak ikut serta dengan apa yang ada pada mereka maka muslimin akan semakin terpuruk sehingga dengan apa yang saya sampaikan jawabannya semakin jelas nah gitu ya bahwa jawabannya barakallahu yang pertama terkait dengan masalah penguasa perlu disampaikan kepada mereka sebenarnya kita adalah masyarakat yang terbimbing dengan bimbingan Islam menjadi warga negara yang taat yang patuh kepada penguasanya selama dia muslim dan bukan dalam negara kemaksiatan kita bukan kaum teroris bukan radikalis bukan kaum pemberontak tapi kita bersama dengan penguasa kita dalam suka dan duka dalam perkara yang kita suka yang kita benci lapang sulit selama mereka muslim dan selamat dalam perkara bukan maksiat kepada Allah ini penting. Yang kedua, prinsip kita hanya dalam perkara syar'i. Ketika dalam perkara yang tidak syar'i, mohon maaf, kita tidak bisa ikut andil. Tapi ingat, bukan berarti kita mau bikin onar. Bukan berarti kita mau bikin kerusuhan. Itu babnya dah dibuka. Kalau sanggup kerjakan, kalau nggak sanggup dalam hati. Selebihnya kita diam. Itu urusannya mereka ketika mereka terjun dalam berkaitan dengan syariat. Dipahami soalnya. Ini terkait dengan penguasa kita, tolong bicarakan baik. Tidak ikut bukan berarti pemberontak. Tidak ikut dikarenakan tidak syar'i dalam dunia Islam. Paham soalnya? Tidak ikut bukan berarti kita membuat permasalahan, membuat fitnah, membuat onak, kerusuhan. Kalau kita mampu untuk nahi mungkar akan kita rubah dengan cara yang, yang, yang hikmah dengan cara yang baik. Kalau nggak mampu kita hanya ingkar bil qalbi, ingkar dengan hati kita dan tidak. Kita misalnya, ada pun terkait dengan pihak-pihak yang menyuarakan tadi kita mengatakan yang pertama mohon maaf. Cara kalian di dalam memperjuangkan Islam menyalahi konsep para ambiyah dan musa, menyalahi konsep dan kita Muhammad SAW menyalahi konsep Quran dan Sunnah. Maka kita meyakini kita nggak bisa ikut karena tidak syari. Tidak syari. Dan ingat baik-baik, ketika caranya tidak syar'i, maka yang muncul hasil yang mengecewakan. Nah mungkin caranya nggak syar'i, kalau kemudian lurus tidak mungkin. Yang ketiga, di dalam perbaikan kondisi masyarakat kita hanya terbatas pada cara-cara syar'i yang disebutkan dalam Islam. Kita hanya sebatas ikhtiar melakukan usaha dan upaya syar'i tadi. Dan kita sedikit pun tidak bergantung pada usaha kita pribadi. Kita usaha ikhtiar yang syar'i dan berharap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla menunaikan janjinya kepada kita. Sehingga Allah yang merubah bukan kita. Kita misalnya, kita memandang dua poin. Kita dan Allah Azza wa Jalla. Kita ikhtiar syari, Allah yang merubah. Sedikit pun tidak kita fokus atau ber, ber, berpegangan pada kemampuan manusia. Akan dasar. Manusia lemah. ada yang kuat. ada Tuhan misalnya. Nanti kalau kemudian yang lainnya tidak ikut andil, oh nanti, nanti, nanti, nanti, oh, membahas makar-makar musuh Islam dan segala macamnya. Allah menjalankan dalam Al-Quran. Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran Ya, Allah mengatakan di Al-Imran, eh, wa intasbiru wa tattaqu la yadurruhum kaiduhum syaitan. Kalau kamu sabar di atas al-haq ini, kokoh istiqomah di atas al-haq ini dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Sabar dan takwa. Allah mengatakan, "La yadurukum kaiduhum Tidak akan membahayakan kamu tipu daya makar-makar mereka musuh-musuh agama sedikit pun. Allah yang menjamin. Bukan siapa-siapa. Kita hanya berikhtiar saja. Allah yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu membela Allah Azza wa Allah akan membela kalian, menolong kalian, dan meneguhkan uh, apa namanya kayu kalian. Maka menolong Allah itu menolong agama Allah. Itu dengan cara melaksanakan perintah menjauhi larangan. Dengan cara tauhid tanpa syirik. Dengan cara iman tanpa kufur. Itu maknanya janji Allah hanya akan memenuhinya kita hanya ikhtiar saja intinya harus syar'i ikhtiarnya maka akan muncul janji dari Allah azza wa jalla Allah taala alam bisawab maka dan sejarah sekali lagi sejarah sejarah membuktikan ketika cara-cara tidak syar'i tidak akan terwujud apa yang diharapkan dan dicita-citakan sejarah ketika semuanya terkait dengan kepemimpinan dan berkedudukan ketika dikasih keberhasilan oleh Allah Azza berhasil menduduki tampuk kepemimpinan yang terjadi adalah perebutan kekuasaan lupa dengan tujuan awal membela Islam tapi hati jangan melupakan sejarah para Allah Ta'ala alamu bisawab Apakah harus suami dulu yang soleh atau istri untuk dapat melahirkan kesolehan keluarga ya, dua-duanya? Langsung udah antri rendah. Suami dulu yang soleh, yang istrinya tidak soleh apa-apa. begitu. Langsung masing-masing, bukan ngantri, lamaan, langsung masing-masing. Nah, masing-masing itu langsung memulai uh, eh, mensolekan dirinya sendiri-sendiri paham ya? saya saya harus tanyakan khawatir salah paham dimulai dengan diri pribadi ini keluar deh. saya terima kamu dulu ya bareng-bareng nah, semuanya mensolekan diri sendiri bareng-bareng Bagaimana sikap kita apabila pemimpin kita kafir? Semoga tidak. Semoga Allah Azza wa memberikan taufiknya kepada negara kita ini tetap dipimpin oleh seorang yang muslim. Amin ya rabbal alamin. Bila kalau seandainya dan jika ya. Semoga tidak. Semoga tidak. Maka langkah kita barakallahu fikum ialah eh, ini semuanya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang bukan kepada individu masyarakat muslim semua aspirasi rakyat disampaikan kepada tokoh-tokoh yang punya akses ke negara dipahami ya nah, mungkin satu persatu tersendiri itu sendiri dan yang lain tenang ini urusannya para petinggi-petinggi tokoh-tokoh yang berpengaruh di negara kita misalnya sering aspirasi. Sampaikan kepada yang yang yang yang, yang berwenang perlu diganti. Dengan cara baik-baik bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara aksi. Orang tertentu yang berkompeten langsung bersama perlu diganti. Aspirasi umat Islam mengatakan jangan yang ini perlu diganti. Nah gitu. Dengan cara-cara bagus. Oh, walau tidak mungkin diganti, tidak iya, mungkin kalkulasi kalkulasi kalkulasi apa ya kalkulasi untuk menurunkan kalkulasi kalkulasi apakah kaum muslimin memiliki kekuatan yang sepadan yang setimpal dengan kekuasaan kafir sekarang ini adalah tidak oh nggak punya kemampuan diam yang apa ya mas mas oh punya kemampuan tapi apakah kemaslahatan menurunkan dia dari jabatannya lebih besar ataukah didiamkan? Ini juga pertimbangan masa-masa. Dua poin penting yang disebut oleh para ulama di zaman sekarang ini untuk melengsarkan penguasa yang kafir. Kemampuan kaum muslimin sepatan dengan mereka. Yang kedua kemaslahatan mengganti mereka itu jauh lebih besar. Harapan. Tapi kalau besar maslahatnya dia dalam menurut diganti menimbulkan fitnah yang besar, pertumpahan darah yang besar, mau yang begitu besar, dia, Sudah diam. Di hati kita gak meyakini sebagai penguasa. Secara kan? Secara eh, apa namanya kesehariannya, ya sudah kita hanya mentaati dalam perkara syar'i atau maslahat umum saja. Kita banyak berdoa kepada Allah semoga Allah menggantinya dengan yang muslim. Ima dia segera dimatikan, diwafatkan, silahat dari dia, atau digantikan dengan yang muslim. Itu maknanya hatta yas hatta yustarahu muntajir wa yastarihu mu'min. Barakallahu tidak boleh ada yang macam-macam. Jangan memberontak, jangan membuat gerakan separatis, jangan anarkis. Sebab akan hidup besar pemberontaknya. Barakallahu itu pertimbangan yang sangat malam dari para ulama kita. Nah sekarang. Kita bisa lihat. Walhamdulillahirabbil Negara kita sampai hari ini dipimpin oleh seorang yang muslim. Jadi pas muslim yang mengatakan sunni muslim. selamat ya muslim. Allah taala alam bisawab. Jika dikir pagi atau sore misalkan subhanallah bihamdih seratus kali karena dikinya sampai berarti kita selain kadang dalam hati suka lupa bilangannya berapa tuh kalau pas lagi dikir dikir ya sejenak duduk sebentar gue berpikir kepada Allah selesaikan tuntaskan dikirnya kamu baru kemudian beraktivitas kecuali dikir-dikir yang mutlak yang tidak ada jumlahnya berapa dan dari satu pautnya dengan masalah waktu maka bisa sambil uh, eh, masa sambil baca uh, eh, rekreasi, sambil bekerja. Yang penting jangan di kamar mandi atau tempat-tempatnya kotor. Itu boleh. Karena kalau nggak ada hitungan jumlah, dan mutlak. Kayak subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa itu nggak ada bilangannya. Nggak ada bilangannya, mutlak. Berapapun. Udah, sambil masa ngiris-ngiris, bawang atau apa, subhanallah, alhamdulillah, Allah, Allah. Ini terus berjalan, ada masalah. Karena kalau dikit tahun tertentu, dikit pagi, petang, dikit habis sore. duduk yang makan, duduk yang manis, kali zikirnya kamu dengan tenang. Itu adalah uh, nutrisi hati. Jiwa kamu akan tenang, akan sentral, akan kokoh, akan sholat dengan dikit tadi. Ala binidrillahi, sholat menginul lekuru. Dengan dikit, kepada Allah akan tenang jiwa. Jangan masalah makan toh, hati dikasih makan juga tenang. Sampai selesai baru kemudian beraktivitas. Tidak lama, tidak lama nggak lama ya lima sepuluh setengah cepat nggak lama jangan anggap itu sebagai penghalang kita untuk bekerja atau beraktivitas tidak itu keberkahan hidup kita di sana pak Bagaimana mm, bimbingan Islam terkait muamalah jual beli dengan ahli batil? Apakah ada larangannya? secara hukum syar'inya ketika itu terkait dengan semata-mata jual beli duniawi ya pribadi gak ada yang melarang gak ada yang melarang yang sama orang kafir aja boleh selama itu perkara duniawi ya, duniawi semata tapi para ulama mengingatkan baik-baik yang pertama jangan sampai terpengaruh oleh syubhat mereka yang penting jadi persyaratannya aman dari fitnah mereka. Kamu dapatkan termakan oleh mereka. Betul-betul murni duniawi selesai. Urusan ente, urusan ente. Jangan, jangan ganggu saya. Kalau dikhawatirkan terkena syubhatnya mereka atau melunak kepada mereka terkait dengan sikap sari. jangan dalam rangka untuk menyelamatkan akidah kita. Lebih baik dengan orang awam biasa atau dengan salafin yang lainnya, Pak. Dipahami sama aman begitu. Nah, ketika murni e, duniawiyah murni sebagai seorang sunni salafi harus menunjukkan akhlak Islam dalam jual diri yang jujur, yang amanah, segala macam. Walaupun dengan mereka-mereka yang menyimpang. Ustaz, di kampung saya tinggal tidak ada kajian salafi yang asli. Belum yang itu jangan dipakai di tengah-tengah anu. Ini di forum saja ada kata-kata asli dalam imitasi gitu ya. Yang nanti cuma salafi gitu aja. Cuma satu salafi, ada lagi yang lain. Yang ada yang imitasi Ustaz. Ini sekedar istilah dalam keseharian kita satu harus sunnah salafi nggak lagi yang lain ini pun baru saya tahu sekarang dari Ustaz. Bagaimana solusinya agar saya istiqomah setelah tahu kebenaran ini Ustaz? Yang pertama terkait dengan masalah pergaulan. Di sini kita bergaul dengan mereka hanya secara umum saja. Muamalah umum dengan mereka, ketemu salam, tegur salam selesai tidak ada keakraban, tidak dijadikan sebagai sahabat karib. Ini bahaya. Tidak boleh bersahabat karib dengan orang-orang orang, -orang demikian. Mengatakan dalam sabdanya, Almar'u ala dini khalilihi Falyanbur ahadukum man yukhalil Orang itu tergantung agama sahabat karibnya Maka lihat, dengan siapa dia bersahabat karib Kalau persahabat erat, tidak Kita harus mencari sahabat yang sunni saja Muamalah itu biasa. Ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Sehat, Dan ya, saya yakin bakal disikap, disikapi dengan kok berubah? Ah, alhamdulillah sudah paham. saya Sudah tahu, mohon maaf ada lagi sama sama sama dengan sama anda sekalian. Silakan. Ketemu salam aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jalan Waalaikumsalam. <laughs> Kita misalnya, itu sebuah konsekuensi. Namanya apa ini? Ulfa. Konsekuensi. Salah dengan salafi. Nah, yang bukan dengan yang Itu konsekuensi. Dan itulah perjuangan seseorang mencari kebenaran. Itu yang namanya cinta terbenci karena Allah. Kita menjauh bukan karena tendensi pribadi, bukan gesekan pribadi, bukan masalah pribadi, tapi terkait dengan masalah prinsip. Muamalah umum iya, persawahan karir tidak, taklim tidak, tidak lagi e, sedalam itu. Terkait dengan masalah kajian, ketika ada acara taklim semacam ini datang, tidak akan sekarang media banyak, ya semacam bisa saya macam-macam ya posnya luar biasa itu eh, apa namanya dipakai untuk e, apa namanya e, menambah ilmu Ya, antara Eh, ciri jujurnya taubat seseorang hamba dia harus meninggalkan komunitas lama yang dinilai sebagai perkara yang salah dan menuju pada yang baru yang dinilai adalah hak dalilnya kisah 100 pemburu 100 nyawa kalau dilihatnya di zaman dahulu kala seseorang yang memburu 99 nyawa satu saja tapi sangat kuat niatan taubat Tanya kepada yang sekitar siapa yang paling afdol di tengah-tengah umat ini sekarang ini. Itu juga seorang rahib, seorang pendeta. Kesana disampaikan dia ingin taubat, ingin insaf, tapi dia sudah membunuh 99 nyawa. Apakah saya masih, masih punya taubat? Ya, saya Rohib tadi memandang dengan kejadian yang kadang dulu besar sekali kamu. Kamu punya taubat? Naik hitam dia marah. Dia dibunuhlah sang rahib tadi genap nyawa. tapi yang namanya hati terus bergejolak ingin tobat insaf tobat insaf tanya lagi siapa yang paling uh, akur di tempat kamu sekarang itu seorang alim pada masa datang ke sana sebutkan aku telah mengurus seratus nyawa yang ke 100 sang rahib itu kemarin <clears throat> apa rasanya masih punya tobat ya seorang alim ilmunya dia mengatakan iya kamu masih punya tobat tidak ada yang maha yang kamu daripada kepada Allah. Disebut dalam riwayat ini, sang alim mengatakan, naga bi ardi su'in. Tapi kamu sekarang ada di lingkungan yang jelek. Fadhab ila ardi kada wa kada. Kamu pergi ke daerah ini dan daerah ini. Fafiha qawmun salihun. budun Allah fa'budillah ma'afi. Kamu pergi ke daerah ini, ke daerah ini di sana ada kaum yang solihin yang beribadah kepada Allah. Kamu ke sana ibadahlah kepada Allah di sana. Semangat dia langsung persiapkan bekal menuju nah, ke tempat yang dituju. Tengah jalan menuju. Malaikat kemudian ikhtilaf. Ah, yang malaikat azab kepingin mencabut nyawanya, rahmat mencabut, ah, malaikat rahmat ingin mencabut nyawanya. Nah, kalau mengutus seseorang malaikat dalam bentuk manusia untuk diadakan uh, apa namanya dihukumi disuruh mukul antara jarak dia dengan tempat asalnya dan dia dengan tempat tujuannya ternyata lebih dekat dengan tempat tujuan selisih satu jengkal Allah pun memaafkan dia dengan rahmatnya dia pun dijabut oleh malaikat rahmat dan diampuni dosanya oleh Allah diterima taubat Syahidnya intinya pada kata-kata sang alim tadi. Tapi kamu sekarang di negeri su, negeri yang jelek, pindah ke tempat yang lain. Kata para ulama juga di antara bukti jujurnya taubat seseorang dari perkara kejelekan harus pindah kepada perkara baru, komunitas baru yang soleh. Yang lama-lama ya sudah tinggal. Eh, diganti dengan yang baru-baru yang soleh ini, yang mutakin yang di atas sunnah. Itu konsekuensi. Makanya akrab tidak, muamalah umum biasa seperti para kaum muslimin yang lain. Akrab tidak, taklim tidak sudah. Kembali kepada uh, salafiyin ulama itu sebuah konsekuensi. Sebuah konsekuensi barakallahu Allah taala alamul bisawab. keadaan masbuk pada suatu hari saat safar mana yang lebih penting menyambung soft dengan jamaah sesama akhwat sedangkan di depannya koordinnya agak terbuka atau memisahkan soft tersendiri karena takut terfitnah justru ketika kamu bikin soft tersendiri eh, maksudnya eh, soft yang yang tidak sembunyi gitu maksudnya Bagaimana? Untuk membuat e, jamaah berbeda. Kalau jamaah berbeda justru tindakan kamu ini membuat fitnah dengan masyarakat. Oh jamaah lagi berlangsung, kau bikin jamaah sendiri. Apa lagi? Belajar ya, lagi. Oh besar fitnahnya ya. Jangan. Terus kalau di Mokal terus soft pertama belum penuh. Kalau mau penuhi soft pikir-pikir, nampak di dari korden Maka langsung bikin soft penuh di belakang. Itu tindakan memutuskan soft. Nggak boleh. Nggak boleh. Solusi yang yang lebih yang tepat ketika dikhawatirkan banyak laki-laki yang bukan mahramnya dan terbuka hijab, maka dia sholat yang menggunakan hijab. Wajahnya ditutup, top. Itu dikarenakan e, dikhawatirkan fitnah di situ. Normal, sholatnya gabung tapi muka nggak dibuka, masih menggunakan hijab. Itu boleh. Itu diizinkan oleh para ulama ketika eh, kaum perempuan tadi e, berjamaah dan tanya kaum laki-laki yang sini dan akan kelihatan maka dengan hijab sempurna Allah. Allah taala lamu bisawab itu solusi yang tepat insyaallah taala. Walhamdulillah. Sembilan lebih sepuluh. Cukup? Cukup? Cukup ya asli cukup. Karena disusul bukan tema ini lagi bisa meneruskan tema yang kami tadi gitu ya. Nah, ya dipilih-pilih. Pembahasan prinsipnya masih sangat panjang. Banyak sekali perkara uh, eh, yang belum terbahas. Namun sengaja saya memilih eh, ini uh, karena terkait dengan kondisi masyarakat kita dan bangsa dan negara kita, Pak. Tema masih panjang. Tapi ya karena waktu yang terbatas ya, terpaksa dipilih. Pilih. Cukup insya Allah ya? Saya ngantuk insya Allah ya? Hah? Saya ngantuk? Alhamdulillah. Cukup? Cukup. نكتفي هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين Gracias.